Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. San Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah al Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau halaman 100 antum perhatikan baik-baik bawah itu masih seputar mengenai Hukum asal semua perkara itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kata beliau al-muamalat sekarang berkaitan masalah contoh-contoh yang berkaitan masalah muamalah, transaksi jual beli atau yang semisalnya, hukum asalnya adalah halal. Wa hiya asya, muamalah transaksi itu termasuk asya, termasuk dari daripada sesuatu. Kemarin sudah kami jelaskan, sesuatu yang paling umum dan mencakup adalah sesuatu sendiri. Sesuatu yang paling umum dan mencakup adalah sesuatu itu sendiri. Tidak ada yang lebih umum daripada sesuatu itu sendiri. Karena sesuatu itu umum. Sesuatu itu bisa mencakup makanan, minuman, perbuatan, transaksi itu juga sesuatu. Wa daliluha al-aslu fiha al-hil. Hukum asalnya semua perkara muamalah itu halal. Wa daliluha dalilnya adalah qaulullah ta'ala firman Allah taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fakul bayatin fal aslu fiha al-hil. Maka setiap transaksi jual beli itu hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Semua transaksi jual beli hukum asalnya adalah apa? Halal. Wa kadzalika biyaqiyatul uqud. Demikian pula seperti itu pula apa sisa-sisa transaksi yang ada. Transaksi jual beli, transaksi akad nikah, itu semuanya hukum asalnya halal. Liqaulihi ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Perjanjian baik transaksi jual beli ataupun transaksi akad nikah ijab kabul, tunaikan. Fa amarallahu bil wafa'i bil 'uqud 'ala ayyi wajhin 'uqidat. Maka Allah telah perintahkan di sini untuk apa? Untuk menunaikan, mengerjakan transaksi yang sudah dilakukan Nah, barakallahu fikum atas bagaimanapun sisi yang ada yang sudah disepakati. Babi ayyi muamalatin kanat dan dengan muamalah apa saja, jual beli, pernikahan, malam yasbut tahrimuha selama tidak ada apa? dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas syuruti an tuwaffu bihi mastahalaltum bihi al-furuj. Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk kalian sempurnakan, kalian tunaikan adalah sesuatu yang apa? Yang nah barakallahu fikum bisa membuat halal kemaluan-kemaluan itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah masalah pernikahan itu syarat-syaratnya yang paling terpenting adalah apa? Adanya ijab, kabul, wali, saksi, mahar. Kalau nikah tanpa mahar enggak boleh ya. Naam. Wa qala al-muslimuna 'ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Kaum muslimin itu terikat atau berada di atas syarat-syarat mereka. Kecuali syarat-syarat apa? Kecuali syarat yang berupa apa? menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Nah, paham ya? Ewa, kecuali syarat yang apa? Yang menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Fahadil haditsu wa in kana dha'ifan, hadis ini walaupun lemah, lakin yu'ayyiduhu hadithu Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain. Hadis ini walaupun lemah tapi dikuatkan, didukung oleh hadis Aisyah di dalam apa? Sahihain. Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat tersebut batil walaupun 100 syarat. Walaupun 100 syarat. Paham ya? Jadi berkaitan masalah transaksi, nah barakallahu fikum atau yang semisalnya apa? Transaksi atau yang semisalnya hukum asalnya halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu masalah muamalah. Kalau adat sekarang al-adat tradisi. Antum perhatikan Bapak ini tradisi hukum asalnya juga halal, boleh. Al-'adatu tadkhulu fil asya'. Adah tradisi itu, kebiasaan itu masuk dalam asya' yaitu perkara-perkara atau sesuatu. Karena sesuatu itu umum ya. Fal aslu al-hil, hukum asalnya adalah halal. Ada tradisi itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Fa idza fa'ala an-nasu syai'an 'ala wajhi adah apabila ada orang melakukan sesuatu, nah barakallahu fikum, ya, sesuatu di atas sisi yang itu merupakan adah tradisi atau kebiasaan fa innahu la yunkar alaihi maka tidak diingkari la yunkar alaihi enggak diingkari ya contohnya tradisinya apa contohnya tradisi kalau id itu biasanya bikin apa ketupat bikin ketupat dimakan bareng-bareng senang hari Idul Fitri itu pada asalnya enggak ada keyakinan tertentu ya itu boleh-boleh saja ya jadi yang tradisi hukum asalnya boleh-boleh saja sampai datang apa dalil yang mengharamkannya sama datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi al-ibaha hatta yadhi'a sariful ibaha. Hukum asalnya itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Naam. Ikhwan fi din azban wasakumullah kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Illa idza qama dalil ala anna hadhil 'adata muharramatun fa tumna." Kecuali kalau tegak dalil bahwasannya tradisi ini diharamkan maka dilarang. Contohnya, Tradisi di kampung sini, kalau setiap orang meninggal dunia itu ada acara tahlilan. Membaca apa? Kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah atau yang semisalnya. Nah, kata mereka tradisinya seperti itu. Nah, boleh enggak kita ikuti tradisi itu? Enggak boleh karena itu ritual bid'ah. Paham ya? Ritual bid'ah yang harus kita hindari kalau kita laksanakan malah justru amalannya apa? Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun ay mardudun. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi tradisi, adat istiadat hukum asalnya nah barakallahu fikum Naam boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kalau itu perkara bid'ah walaupun tradisi, maka hukumnya adalah haram, seperti itu. Kita lihat lagi, famasalan sebagai contoh, idza tadan nasu tirazan muayyanan minal bina. Kalau ada orang membiasakan diri, tirazan itu buang air besar. Bab. Nah, barakallahu fikum kalau ada orang ada manusia terbiasa dia BAB buang air besar di tempat tertentu dari bangunan yang ada. Autirazan tirazan ma'ayyanan atau dia buang air besar pada tempat tertentu minat siap pakaian misalkan. Jadi dia kalau sudah terbiasa kalau BAB pakaian itu misalkan. Sudah terbiasa kalau dia BAB buang air besar di, di bangunan itu misalkan di balik tembok misalkan. Fal aslu al-hil. Hukum asalnya halal enggak ada larangan kalau itu sudah menjadi tempatnya. Zaman dahulu mana ada kamar mandi zaman dahulu? Zaman dahulu adanya apa? Ima padang pasir, ima tempat-tempat yang sepi, semak-semak, paham ya? Disitulah mereka melakukan doilah qadail hajah, tapi tempatnya tertentu gitu loh. Tempatnya tertentu. Naam. Dan lihat, hatta yakumad dalil ala man sampai datang dalil yang melarangnya. Wal man'u qad yakunu bil awsaf, larangan itu bisa jadi dengan awsaf sifat-sifatnya, wa qad yakunu bil ayan bisa jadi larangan tersebut kembali ke zat ayan kemarin apa? Zawat. Kembali ke zat-zatnya. Paham ya? Ada larangan yang kembali ke zatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fal harir muharramun biaini. Sutra diharamkan secara zatnya. Wasawb an-nazil 'anil ka'bayn muharram wasfi Perhatikan ini, pakaian yang menjulur atau pakaian yang manjang sampai di bawah mata kaki muharramun wasfi Diharamkan karena apa? sifatnya. Sifatnya apa? Melebihi mata kaki. Berarti pakaian itu sendiri halal enggak awal mulanya? Halal. Sarung halal, jubah halal, sirwal halal. Tapi kalau melebihi mata kaki haram. Diharamkan karena sifatnya. Faham maksudnya ya? Tapi apakah diharamkannya itu karena sombong? Kalau enggak sombong boleh misalkan antum orangnya tawadhu, tunduk gini terus tapi celana isbal. Paham ya? Bagaimana kira-kira? Pengharamannya itu karena apa? Semata-mata karena sombong atau karena na barakallahu fiikum melebihi kedua mata kaki pengharamannya apa karena sombong atau karena melebihi dua mata kaki melebihi dua mata kaki bukan karena sombong bukan karena sombong perhatikan baik-baik ya karena dalilnya umum ma asfala minal ka'baini minal izari fa semua yang menjulur yang memanjang sampai di bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka umum ini mau sombong atau sombong masuk bagian api neraka terus kemudian kalau sombong bagaimana tambah parah lagi Kenapa nama parah lagi? Datang dalil yang khusus. Innallaha la yang durilal musbil atau la yanzurullaha. La yanzurullahu man jarra bau khuyala. Allah Taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi kalau diiringi dengan kesombongan tambah parah. Allah Taala tidak mau lihat. Tapi kalau tidak sombong ancamannya apa tadi? Neraka. Faham soal ini? Ayo. Nah, perbuatan dia memanjangkan itu sendiri sudah kesombongan bukan? perbuatan dia memanjangkan celananya, sirwalnya, sarungnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki itu kesombongan bukan? Kesombongan. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyaka wa isbalal izar." Hati-hati kamu, tinggalkanlah apa? Memanjangkan nah barakallahu fikum sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Sampai di bawah mata kaki. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Walaupun dia nggak sombong sudah difonis sombong. Jadi hati-hati. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau dilinting? Ya, dilinting lipat-lipat kurang tepat, kurang bagus. Pemandangan pun juga tidak apa? mendukung. Coba kalau antum lihat, celananya celananya cingkrang tapi dilipat-lipat. Kan kalau kita pandang nggak enak gitu loh. nggak mendukung juga. Oleh karena itu cukup dipotong sampai di atas mata kaki. Kalau mau afdal setengah betisan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa penyebutan bahwasannya terkadang ada sesuatu yang diharamkan secara zatnya di sutra, ada yang diharamkan karena sifatnya yaitu memanjang sampai di bawah mata kaki. Idan jika demikian, al aslu fil asya' kulliha, hukum asal semua perkara, al ayan wal manafil wa amal wa ghairiha berupa benda-benda, manfaat-manfaat, perbuatan-perbuatan yang selainnya, al aslu fiha anha halalun la isma la isma fiha. Hukum asalnya adalah halal, tidak ada dosa di dalamnya. Hukum asalnya apa? Halal, tidak ada dosa di dalamnya. Itulah hukum asal daripada semua perkara, perbuatan, manfaat-manfaat yang bisa dimanfaatkan, benda-benda, amalan-amalan halal. wahad al aslu yufiduka fi asya' katsirah hukum asal ini memberikan faedah kepadamu pada perkara yang sangat banyak sekali. Anna man idda'a khilafal asl fa alaihi dalil. Penting ini. Pendek simpel tapi antum punya hujah di sini. Kalau ada orang mengaku-ngaku, ada orang menyelisih asal, maka dia dituntut mendatang dalil. Ini haram ini. Eh, sudah kita sudah pakai sarung di atas mata kaki misalkan dia mau haram ini. Dalilnya mana? Karena hukum asalnya boleh. Paham belum? Antum pakai pakaian halus, tapi terbuat dari apa? Bukan dari sutra. Haram ini. Dalilnya mana? Kita menutup dia dalil karena hukum asalnya halal itu loh. Paham belum? Antum makan buah yang buahnya tuh enggak pernah mengenalnya tapi buahnya enak gitu loh. Paham ya? Dan enggak mengabukkan juga. Nah, mungkin antum enggak tahu namanya. Orang ini ngomong haram ini buahnya. Nah, kenapa haram dalilnya mana? Kita tanyakan dalilnya karena hukum asalnya boleh itu loh. Paham ya? Hukum asalnya boleh sehingga ketika dia mengatakan haram, dituntut mendatangkan dalil. Dalilnya mana? Antum kok menyelesaikan hukum asal? Amlum, belum? Hukum asalnya kan boleh-boleh saja. Kalau dia mengatakan haram, dituntut dalil-dalilnya mana kok mengharamkan itu loh. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat sini. Ini penting ya. Jadi kalau antum suatu ketika jumpai orang mengatakan haram ini perbuatannya, dalilnya mana? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti contohnya para ulama. Ketika mereka mengharamkan permainan voli, sepak bola dan semisalnya itu enggak semata-mata haram itu aja. Mereka mengambil kesimpulan kalau sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Nah, kalau melalaikan ibadah, dalilnya banyak enggak? Banyak dalilnya, tapi kalau semata-mata sepak bola haram, itu enggak bisa karena butuh dalil mengharamkannya. Paham belum? Voli haram misalkan, itu enggak bisa karena butuh dalil mengharamkannya. Nah, kenapa para ulama kalau ada berpendapat haram kalau melalaikan ibadah itu loh? Haramnya karena sifatnya. Kembali ke sifatnya kan? Hukum asalnya permainan bagaimana hukum asalnya? Mubah boleh, tapi karena saling melalaikan dari ibadah kepada Allah Taala jadi haraman itu nah. Jadi sifatnya perlu diperhatikan baik-baik. Berikutnya, lau kau qailun kalau ada yang mengatakan al aslu fil asya tahrim katanya. Hukum asal semua perkara itu haram li'annal milka milkullah karena kepemilikan itu milik Allah azza wajal wala yajuzu an natasarraf fi fi milkil khair illa biidnih. Dan tidak diperbolehkan kita berbuat pada milik orang lain atau milik yang lain kecuali dengan seizinnya. Fa dalil ala annal aslal hil? Ya, kita tanyakan lagi dalilnya mana? Kalau hukum asalnya dari halal dalilnya mana? Nah, apa maksudnya nih? Fa dalil ala annal aslal hil kalau dia nanya kayak gitu? Kalau dia nanya bukan kita ya, dia nanya. Sekarang dalilnya mana kalau hukum asalnya halal? Fal jawab sahihun annal milka milkullah. Bahwasanya kepemilikan milik Allah Azza wa Jalla. Wala lan tasarraf bisyai'in min mulkihi illa bi idnih. Dan kita tidak bisa berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu eh, nah barakallahu fikum dari milik Allah taala kecuali dengan seizin Allah taala. Paham ya? Nam lakin huwa allazi adina lana. Tapi Allah sudah mengizinkan. Paham belum? Sekarang harta alam semesta ini ada daun, pohon, air, batu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah SWT. Tapi Allah sudah mengizinkan. Allah SWT sudah mengizinkan dalam Al-Quran Karim ayat yang akan kita baca nanti. Allah Azza wa Jal, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Syaitnya lakum ini. Dialah zat yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang di muka bumi untuk kalian. Berarti diizinkan enggak? Diizinkan antum mengambil pohon, nebang pohon milik antum misalkan, kemudian jadikan apa? kursi, jadikan dipan atau jadikan ranjang. Paham ya? Kemudian antum nambah barakallahu fikum mencabut rumput atau kemudian menggunakan air, hukum asalnya halal. Karena sudah diizinkan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mahum soalan ya? Eh, jangan sampai keliru ya. Ini dalilnya kuat sekali ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Ma isim mausul lil umum. Ma ini isim mausul yang menunjukkan umum. Wa akkada biqaulihi wa ukkida biqaulihi dan dikuatkan lagi dengan firman-Nya jami'an seluruhnya. Jadi semuanya. Wa qala azza wa jalla wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min. Dan Allah Taala sungguh telah tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan semua yang di bumi, semuanya ditundukkan untuk kita lala lana ma fis samawati Allah Taala telah tundukkan untuk kita semua yang di langit dan juga yang di bumi. Diizinkan maksudnya. Fasyamsu fasyamsu mudallalatun li masanihina. Sekarang matahari ditundukkan untuk kepentingan kita, ya enggak? Kalau kita tanpa sinar matahari hidup enggak kira-kira? Hidup enggak kira-kira? Antum tanpa sinar matahari hidup enggak? Tanpa sinar matahari hidup enggak antum? Hidup malam terus itu enggak panas siang? nggak akan hidup. Tumbuh-tumbuhan pada mati. Tumbuh-tumbuhan hijau ini mereka itu mengolah makanannya itu dengan bantuan sinar matahari diantaranya. Eh? memiliki klorofil namanya ya. Zat klorofil atau yang seperti itu namanya untuk mengolah apa? Mengolah masakan mereka, makanan mereka. Zat hijau daun butuh sinar matahari. Paham ya? Kemudian anak bayi dijemur pagi hari untuk apa coba bayangkan? Ada fungsinya sinar matahari? Ada. Itu pun bukan sinar matahari yang siang atau sore yang menjemur anak bayi itu. Pagi ketika masih awal-awal terbit itu ya. Nah, itu bagus sekali untuk apa? Tulang. Vitamin apa? Mengandung vitamin apa? Hah? E. Vitamin K ya. Nah, kalau film seperti itu. Tapi kalau antum jemurnya jam 12 siang, bagaimana coba? Bayi baru lahir dua hari antum jemur jam 12 siang. Eh? Bagaimana kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Sakit, kepanasan, menghitam nanti lama-lama. Paham ya? Tapi kenapa kok pagi hari pagi hari itu ada hikmahnya. Jadi sinar matahari ini dibutuhkan oleh manusia. Jangan sampai atau mengatakan kita malam terus enak, belum tentu. Orang pergi kerja kebanyakan mah, kapan? Pagi hari, pulang sore hari misalkan. Coba kalau malam terus. Paham ya? Kalau malam terus kan ke, kalau malam terus mungkin orang tidur terus, ya enggak? Enggak ada kerja. Nah, barakallahu fiikum itulah yang namanya matahari. Berikutnya, wal qamaru wan nujum was-sahab kulluhum mudallatun lima salihina masyaallah bulan bintang awan angin semuanya ditundukkan untuk kepentingan kita semuanya eh? coba proses penyerbukan penyerbukan perkawinan apa pohon kurma itu butuh angin juga itu terkadang paham ya sebagian pohon-pohon mengalami penyerbukan sehingga apa terjadi berbuah atau pembuahan itu sebabnya karena angin juga diantaranya paham ya bulan manfaatnya apa bulan. Apa manfaatnya di antaranya bulan? Apa? Betul dong. Apa manfaatnya bulan di antaranya? Apa? Untuk apa? nggak tahu. <laughs> Lah bahas. Apa manfaatnya di antaranya bulan, Abdullah? Manfaatnya apa di antaranya? Antum? Apa di antaranya manfaatnya? menerangi. Apalagi tanggal 15, terang. Paham ya? Nah, kemudian bintang ada enggak manfaatnya Abdullah atunya? Apa manfaatnya? Menggeser langit. Eh, menghiasi langit. Ada lagi zaman dahulu penunjuk arah itu bukan kompas-kompas yang sekarang untuk saksikan itu. Bintang juga. Paham ya? Nah, menghiasi langit, kemudian juga untuk melempar setan, sahat awan. Ayo, awan sekarang. Ada manfaatnya Ibrahim? Apa diantaranya? Apa diantaranya? Awan, fungsi dan tujuannya. Untuk apa? Apa untuk apa? Turun hujan? Bukan, yang paling inti ada sekarang anda saksikan tiap hari. Anda berjalan tiba-tiba ada awan. Apa? Berteduh. Coba kalau nggak ada awan sama sekali. Paham ya? Nggak ada awan berarti otomatis kan panas terus gitu loh. Ada ada orang berteduh di bawahnya di bawah naungan awan tersebut kan itu seperti itu. Nah, tujuannya semuanya banyak. Tujuannya banyak sekali untuk manfaat manusia. Walillahil hamd biidznillah azza wa Semuanya itu dengan seizin Allah taala. Wa qala taala dan Allah taala juga berfirman, "Wa fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum Dan sungguh Allah taala telah merinci untuk kalian semua yang telah diharamkan atas kalian kecuali yang kalian tuh terpaksa. Maksudnya kalau terpaksa dihalalkan. Semula sebelum terpaksa haram, karena ketika masih haram itu berbahaya. Contohnya bangkai irsyad. Bangkai bahaya gak kira-kira? Kalau antum makan bangkai atau kita makan bangkai halal, hukum asalnya halal atau haram? Haram kalau bangkai ya. Haram karena nas langsung. Ya kan? Innama harrama harrama innama harrama alaikumul maitata waddama walamil khinzir. Maitah haram. Nah, saat itu ketika haram, berbahaya gak handalah? Berbahaya enggak? Berbahaya. Ketika masih haram berbahaya. Paham ya? Ketika masih haram berbahaya. Tapi ketika sudah dihalalkan dengan terpaksa Ewa, jadi apa? Jadi bahaya enggak? Jadi bahaya enggak? Ketika sudah dihalalkan jadi bahaya enggak? Ketika terpaksa enggak bahaya lagi. Buktinya apa? Allah taala sudah hilangkan di situ. Karena sudah jadi halal ya, karena terpaksa. Itu penting sekali ya. Jangan sampai keliru. Kita lihat di sini. Fanahnu lam nakul kita enggak mengatakan innal asla al hil illa ba'da an alimna idna rabbina bidzalik masyaallah. Kita enggak berani mengatakan hukum asal semua perkara itu halal kecuali setelah apa? Setelah kita mengetahui izin Rabb kita tentang hal tersebut. Allah telah mengizinkan baru kita berani menghalalkan hukum asal suatu perkara. Paham ya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, semuanya. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an itu penting sekali, jangan sampai kita tidak memahami. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada yang mengatakan lagi, alaisallahu biyaqul, alaisallahu yaqul. Bukankah Allah Taala mengatakan kul Allahu adinalakum. Katakanlah, eh, apakah Allah Taala itu telah mengizinkan untuk kalian? Am 'alallahi taftarun? atau kalian membuat kedustaan atas nama Allah taala? kul bala. Tentu. Maksudnya bagaimana? Tentu sudah menghalalkan itu loh. nah Lakin hadapi fi syariah itu dalam masalah syariat ya, menghalalkannya dalam masalah apa? Syariat. Haitsu kanu yuhal haitsu kanu yahiluna yuhilluna atau yahiluna ma ma sya'u wa yuharrimun. Nah, barakallahu fikum itu maksudnya apa? Dahulu mereka menghalalkan apa-apa yang mereka inginkan dan mengharamkan apa yang mereka inginkan. Allah Ta'ala amlahum syuraka'u syara'u lahum ad-din ini. Kalau mengharamkan perkara yang mereka inginkan, menghalalkan perkara yang mereka inginkan, berarti hawa nafsu kan? Itu keliru-keliru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya halal bagi kita yang dihalalkan oleh syariat itu loh. Haram bagi kita yang diharamkan oleh syariat. Kalau menghalalkan sendiri sesuatu yang haram enggak boleh. Mengharamkan sesuatu yang halal juga enggak boleh. Kita lihat ini amlahum syuraka usyara'u lahum Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang memikin syariat untuk mereka dari ag dalam agama ini? Malam ya'dzan bihillah, yaitu suatu syariat yang tidak dapat izin dari Allah taala. Wa li hadza qala an oleh karena ini an-nadhim mengatakan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pantun, "Wamna'i ibadatan illa bi idzni syar'i." Dan laranglah ibadah kecuali dengan seizin apa syariat. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal semua perkara halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu dua kaidah yang penting jangan sampai antum lupakan. Kita lihat wamna'i fil amr. Wamna'i di sini fil amr. Asy-syari' wasfun lahu subhanahu wa ta'ala. Sifat untuk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sifatnya dengan apa? Nah, zat yang membuat syariat. Wad dalilu qaulu ta'ala dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala syara'a lakum min Sungguh telah mensyariatkan untuk kalian Nam agama ini. Maksudnya Allah Taala wa qaluhu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum masing-masing kami telah menjadikan di antara kalian syir'ah, suatu syariat wa minhaja, metode prinsip. Paham ya? Untuk apa? Jadikan dampingan, patokan, pegangan dalam hidup. Lakinnal ulama rahimahumullah yaqulun akan tetapi para ulama rahimahullah mereka menyakat mengatakan inna syariah wasfunillah wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam pembikin syariat itu sifat untuk Allah dan sifat untuk Rasulnya. Berarti syariat Allah dan syariat Rasulnya gitu loh. Lianna Rabba Azza wa Jalla yusyarri'u war Rasul syari'. Dikarenakan Allah Ta'ala itu mensyariatkan dan Rasulullah juga mensyariatkan. Wa masyara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa Masya Allah. Dan semua yang disyariatkan oleh Rasulullah itu adalah syariat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wa qalu wamna'i ibadatan illa bi idzni syar'i yakni la tujiz ibadatan illa bi idzni syar'i gak diperbolehkan suatu ibadah kecuali dengan seizin apa syariat contohnya anak ini memperingati mulut Nabi ibadah katanya memperingati Isra merah juga ibadah katanya kita katakan dalilnya ada enggak karena hukum asal ibadah apa tadi haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini ibadah ritual ini ibadah, dalilnya ada enggak Pak? Enggak ada. Berarti bukan i, ibadah. Karena ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan di atas hawa nafsu. Paham ya? Nah, kalau mengatakan ini ibadah dalilnya mana Pak? Ada enggak dalilnya? Enggak ada. Berarti bukan ibadah. Karena ahlu bid'ah wad itu mereka seringnya apa? Menganggap perkara bid'ah mereka ibadah sehingga sulit dinasihati, ngayal, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Ini haram Pak, murid Nabi haram Pak. Isra Mi'raj juga haram, enggak boleh Pak, ini bid'ah nih. Kata mereka mengatakan apa? Oh, kalian nuduh sembarangan, ini murid Nabi ini ibadah katanya. Memperhati Isra Mi'raj juga ibadah katanya. Kata mereka seperti itu. Paham ya? Kita katakan apa? Enggak benar. Sulit untuk taubat mereka kebanyakannya. Tapi kalau ahli ma'asi, pelaku maksiat mudah taubat? Mudah enggak untuk taubat? Mudah sekali karena mereka meyakini maksiat itu maksiat bukan ibadah. Minum khamr minum, minum khamr haram Pak, merokok haram Pak. Merokok itu ibadah. Minum khamr ibadah, enggak ada yang ngomong kayak gitu. Maksiat maksiat. Oleh karena itu pelaku maksiat lebih mudah untuk apa? Bertobat daripada pelaku bid'ah. Nah, kita lihat lagi dikit lagi. Kata beliau, "Falau ta'abbada syakhsun lillah bi'ibadatin fa innana namna'uhu hatta yuqim dalilan ala masyru'iyatiha." Kalau ada orang menegakkan ibadah untuk Allah, kita larang dia, jangan. Sampai tegak dalil yang mensyariatkannya. Bapak mau kemana pak? Kok malam-malam ini pergi bawa karung, mau bertapa katanya. Bertapa di mana? Di gua katanya. Lah ngapain sana ibadah? Nah, siapa bilang ibadah? Dulu Rasulullah sebelum menerima wahyu bertapa di gua Hira katanya. Paham ya? Bertapa di gua Hira katanya. Kita katakan itu pendalilnya enggak tepat. Rasulullah di gua Hira itu enggak enggak bertapa, tapi ngapain Abdullah? munajat beribadah itu aja ya beribadah paham ya bukan bertapa ini jadikan dalil orang-orang yang tidak tidak tidak apa yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang yang mencari pesugihan atau misalnya bertapa dalilnya karena Rasulullah pernah Isra, pernah apa bertapa di Gua Hira katanya itu nggak benar Allah musta'an kemudian ada juga yang apa melakukan ritual ibadah namanya puasa mutih biar sakti kalau dipukul kebal ditusuk nggak mempan paham ya rezeki Hah? Dicekik pun enggak terasa alasan. Puasa muteh. Tahu puasa muteh antum? Tahu puasa muteh apa itu maksudnya puasa muteh. Apa maksudnya puasa muteh? Apa? Cuma <laughs> makan yang putih. Kalau puasa muteh bukan cuma makan yang putih. Kalau puasa menahan artinya. Paham ya? Ya mungkin versi yang lain mungkin, tapi yang yang dulu dapatkan itu puasa mutih itu, yang namanya puasa menahan, menahan sesuatu yang putih, enggak makan nasi, enggak makan yang lainnya warna putih-putih itu enggak makan, kalau coklat mungkin itu loh. Paham ya? Silver queen mungkin makan mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum misalnya itu bahaya sekali itu. Eh, menyatakan ibadah enggak ada dalilnya. Kita lihat di sini. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayah dan riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun." Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama kami ini yang tidak ada syariatnya, maka amalan tersebut tertolak. Wa wajhud dalalah sisi pendalilan, perhatikan sisi pendalilannya anal ibadata allati lam yashra'ha Allah laisa 'alaiha amrullah wa rasuluh Masya Allah. Naam. Amrullah wa rasulnaam. Artinya apa? Laisa alaiha amrullah wa rasulih. Artinya sistem pendalilannya bahasanya ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala berarti apa? Tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Fatakunu mardudatan. Maka amal tersebut tertolak. Ya kan? Amalan tersebut apa? Tertolak karena tanpa didasari oleh ilmu. Wa kullu man ya'mal wa kullu man bi ilmin ya'malu a'maluhum madudatun la tuqbalu. Amalan tanpa ilmu tertolak. Kita lihat berikutnya, falau anna insanan ta'abbada lillah ta'ala bi ibadatin lam yashra'hu Allah, kana fil ibadatu batilatan. Kalau seandainya ada orang beribadah karena Allah dengan suatu ibadah tapi enggak disyariatkan oleh Allah, maka ibadah tersebut tertolak batil. Sawan kanat lam tusra' lam tusra' min asliha, baik ibadah tersebut tidak tidak disyariatkan sejak awalnya, sejak asalnya enggak disyariatkan, Ausuriat syuri'at ala akhar atau disyariatkan tapi apa? Tapi apa? Tapi dengan sisi yang lain. Contohnya, membaca kalimat la ilaha illallah syariatan enggak? Disyariatkan atau bilang la ilaha illallah disyariatkan, tapi mereka keliru dalam menerapkannya. Paham ya? Yaitu dengan cara apa? Membaca tahlilan malam Jumat Kliwon 5000 kali. Tahu ya? Itu kan bid'ah. Wa illa tahlil itu sendiri disyariatkan enggak, Abdullah? Disyariatkan. Cuman mereka keliru di dalam menerapkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Hati-hati ya. Jangan sampai terkecoh tertipu dengan gerak-gerik mereka. Wa asbatahu wanam. Ayo barakallahu fikum wa asbatahu laha sababan khaira sabitin syar'an. Dia menetapkan suatu sebab yang tidak tetapkan oleh syariat. Fa innaha mardudatun alaih. Maka yang seperti ini juga tertolak amalannya. Paham ya? Membaca kalimat apa? Kalimat ikhlas, kalimat takwa la ilaha illallah. Dibaca setiap apa? Malam Jumat Kliwon misalkan. Dibaca setiap orang meninggal dunia, tujuh hari, tiga hari, ratusan, sewonan, itu enggak ada dalilnya. Padahal kalimat la ilallah itu kalimat zikir bukan? Kalimat zikir masyru' enggak? Masyru' kan cuman caranya tidak apa seperti yang dilakukan orang-orang apa orang-orang sufi atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena meyakini adanya fadilah atau keutamaan di waktu-waktu tertentu itu betul dalil itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa qala ta'ala munkiran 'ala man yashra'una bila idnih. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengingkari terhadap orang-orang yang membuat syariat tanpa seizinnya, lahum syuraka'u syaraulah lahum ad-din Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini tanpa seizin Allah? Wa qala ta'ala qul Allah Qul qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun? Katakanlah, apakah Allah taala itu nah telah mengizinkan untuk kalian atau kalian membuat kedustaan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fahadil adillatu tadullu 'ala annal asla, perhatikan baik-baik. Kitabnya perhatikan simak itu ya. Fahadil adillatu tadullu 'ala annal asla fil ibadat al-hadr. Dalil-dalil menunjukkan bahwasannya hukum asal ibadah itu semuanya adalah haram illa ma qamat dalil ala masyru'iyatihi kecuali yang tegak dalil di atasnya apa mengenai disyariatkan ibadah tersebut jadi kalau enggak ada dalilnya walaupun dia mengatakan ibadah itu haram hukumnya sampai datang dalil ibadah kok haram sih lah hukum asal seperti itu karena ibadah itu apa tadi tauqifiyah ibadah tauqifiyah apa tauqifiyah tadi artinya antum apa tauqifiyah tadi itu ibadah tauqifiyah apa artinya tauqifiyah dibangun di atas dalil, terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu makna tauqifiyah. Jangan sampai lupa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum wa dalil dzalika minan nadhar dan dalil yang menunjukkan hal tersebut ditinjau dari nadhar, kalau dipikirkan kembali akal itu maksudnya. Anil ibadata tariqun musilun ilallah. Ibadah itu jalan yang menghantarkan kepada Allah taala yang bisa menyampaikan kepada Allah taala. Fala yumkin an nasluka tariqan yusil ila Allah illa idza kana Allah qad wada'ahu lana. Enggak mungkin kita menempuh jalan yang bisa menghantarkan menyampaikan kepada Allah taala kecuali apa? Kecuali apabila Allah taala yang meletakkan jalan itu sendiri untuk kita. Amma idza lam yad'hu fala nadri aina yusiluna at tariq. Adapun kalau Allah taala tidak meletakkannya kita enggak tahu mana jalan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah taala fala budda an yakuna al-wadi'u li hadha tariqi al-musili ila Allah azza wa jalla huwallah jalla wa ala maka harus yang meletakkan untuk jalan yang kita tempuh tersebut jalan bisa sampai kepada Allah taala itu harusnya apa yang meletakkan harus Allah taala itu sendiri apa maksudnya ya jalan lurus wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ikuti jalan yang lurus tersebut nah idan jika demikian fayujad dalilun minal asar maka dijumpai dalil dari asar Wa dalilun nadharat dan juga dalil secara akal ala annal asla fil ibadat wal hadr. Bahwasanya hukum asal ibadah itu haram. Al hadr al man' dilarang haram. Illa maqamad dalil ala masyru'atihi kecuali tegak dalil yang mensyariatkannya. Mahum soalan ini. Abdul Aziz mahum Awa. Wal yu'lam annahu la budda an yaquma dalil ala qaulil ibadah masyru'iyatan fi kulli ma yata'allaq biha. Dan hendaknya ketahui bahwasanya harus tegak dalil. Eh, harus tegak dalil atas apa? Suatu ibadah itu disyariatkan. Fi kulli ma yata'allaq biha, pada seluruh perkara yang berkaitan sama ibadah, tegak dalil harus ada dalilnya gitu loh. Fala budda an yakuma fala budda an takuna muwafiqatan syar'i fi sitti asya. Ini penting ini, sudah kita lewati dulu dalam kitab usul. Maka yang namanya ibadah itu harus mencocoki atau yang namanya perbuatan ibadah itu harus mencocoki apa? syariat. Pada berapa perkara? Enam perkara. Suatu ibadah harus mencocoki syariat pada enam perkara. Antum lihat pertama, sebab-sebabnya. Sebabnya kenapa Pak kok tahlilan? Sebabnya karena mempingat orang meninggal. Lah, udah, keliru sebabnya sudah. Pertama, dah keliru. Yang kedua, jenis. Jenis ibadahnya. Jenisnya apa ibadahnya? Jenisnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Wah, jenisnya dah enggak disyariatkan. Paham ya? Yang kedua, al-qadr kadarnya. Kadarnya bagaimana? Kadarnya baca tahlilan 100 kali. Membaca tahlilan, membaca tahlil kalimat tahlil kalimat la ilaha illallah 1000 kali. Nah, kadarnya itu jangan disyariatkan lagi. Paham belum? Nah, wal kaifiyah tata cara. Tata caranya bagaimana? Antum ketika membaca kalimat la ilallah tahlil, ada tata caranya enggak? Hah? Apa tata caranya? Kapan saja kita baca baca, terutama ketika zikir setelah sholat, ya enggak? Enam. Ya kan? Ewa, kita zikir, kita baca kalimat tauhid di situ. Tapi kalau mereka tidak kaifiahnya dengan menggeleng-geleng kepala mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti itu pun nantinya geleng-gelengnya semakin cepat kalau semakin malam itu biasanya. Allah musta'an seperti itu. Kalau antum belum menyaksikan nanti lihat sendiri orang awam bagaimana. Oh, yang pertama pelan-pelan ini. La ilaha illallah itu. Anda pernah menyaksikan soalnya? Setelah itu nanti kalau udah pertengahan malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah malam lagi, udah dibagi dua, nafi wal isbat. Yang sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama nanti apa? Tinggal kalimat domain munfasil hu. Paham ya? Apa itu? Hu hu hu hu hu huwa huwa huwa huwa huwa huwa. Dia dia dia dia. Dia ada enggak? Dia siapa? Kan itu. Jadi seperti itu keadaannya jelas oleh Syekhul Islam Ibnu rahimahullah, keadaan orang seperti itu keadaannya. Jadi semangat sekali tapi tanpa didasari oleh dalil wa zaman waktunya. Kita memperingati Isra Mi'raj. Ahlus sunnah memperingati Maulid Nabi. Cuman waktunya enggak setahun sekali. Kapan ada pembahasan masalah Maulid Nabi jelaskan. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ya enggak? Hari Senin, ya enggak? Oh ini bulan Rabiul Awal, ya enggak? Seperti itu jelaskan. Kemudian dilahirkan dalam keadaan apa? Orang tuanya, enam bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya, ya enggak? Jelaskan itu berarti memperingati Maulid Nabi. Enggak ada setahun sekali orang sufiah berapa tahun sekali? Setahun sekali memperingati Maulid Nabi tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Al Ahlus Sunnah enggak perlu seperti itu. Memperingati dengan cara apa? Membaca sirah nabawiyah. Isra Mi'raj kapan Ahlus Sunnah memperingatinya? Kapan peringatannya? Kat setiap saat berjumpa berkaitan masalah tragedi atau peristiwa Isra Mi'raj jelaskan. Rasulullah Isra Mi'raj dalam rangka untuk apa? Menghibur diri Rasulullah karena saat itu ditinggal meninggal oleh siapa? Khadijah bintu Khuwailid dan siapa? Pamannya Abu Talib. Ada ritual tragedi Isra Mi'raj jelaskan itu enggak setahun sekali. Nah, seperti itu. Wal makan tempatnya. Ini penting juga. Tempatnya enggak sembarangan. Ahlus sunnah Nah, barakallahu fikum ketika beribadah tempatnya ya di masjid. Paham ya? Enggak sembarangan. Kalau mereka terkadang tempatnya di kuburan, tempatnya terkadang di tempat-tempat ya barakallahu fikum yang tidak apa? Yang tidak syariatkan, paham ya? Menyembelih di kuburan misalkan enggak tempatnya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an seperti itu. Jadi perlu diperhatikan enam perkara ini ya. Sebabnya ada enggak? Jenisnya apa? Kadarnya berapa? Bagaimana caranya? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Paham belum? tempatnya di mana. Kalau mereka tuh terkadang haulan bakulan. Haulan tuh acara tahunan. Paham ya? Nah, setahun haul itu biasanya bakulan di rumah bakulan tahlilan membaca kalimat apa? Kalimat tauhid katanya Allahu musta'an. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan enam kali ini adalah bahwasannya yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya karena ibadah itu tauqifiyah ai eh, mutawakifah inda dalil, terhenti dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada perincian mengenai sebab, kemudian tempat, kemudian yang lainnya insyaallah pada pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin.